Ya, sekarang kita masuk ke bab berikutnya babul mubtada'i wal khabar. Bab mubtada dan khabar. Al mubtada'u huwa al ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Wa huwa qisman zahirun wa mudmarun. Mubtada adalah isim yang marfu' yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Disebutkan di sini bahwasanya mubtada adalah isim. Ya, maka keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf tidak bisa sebagai mubtada. Kemudian marfu'. Ya. Apakah lafzan ataupun takdiran ataupun mahallan? Marfu' apakah lafadznya seperti Muhammadun alimun ataupun takdirnya hadza kitabun ya hadza ataupun apa al-fata ya. ataupun Musa alimun nah, itu takdir dengan harokat muqaddar ataupun mahalnya seperti hadza kitabun itu mahalnya ya. Mubtada adalah isim yang marfu yang kosong dari amil-amil lafziyah. Apa contohnya amil-amil lafziyah yang masuk ke mubtada? Ya kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya, zona dan akhwatnya. Kemudian di sini al marfu' ya. Mubtada adalah isim yang marfu'. Jadi mubtada itu adalah isim yang marfu. Kalau yang majrur nggak bisa sebagai mubtada. Kecuali yang dijarkan dengan apa? Huruf jar tambahan. Kalau yang mansub nggak ada, kalau yang majrur ada. Mubtada yang majrur ada, yaitu ketika dijarkan dengan apa? Huruf jar tambahan seperti bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Aslinya hasbuka dirhamun, hasbuka mubtada. Kemasukan huruf jar tambahan bihasbika. Hanya lafadnya yang majrur, tapi mahalnya apa? rofa mahalnya karena dimasuki huruf jar tambahan mubtada adalah isim yang marfu yang kosong dari amil-amil yang lafziyah berarti yang ada hanya amil ya amil yang ma'nawiyah apa itu amilnya ibtida al ibtida keberadaan isim tersebut di awal jumlah itu amilnya wa kismani qismani zahirun wa mudmarun dan mubtada ada dua macam zahir dan dhamir fal mudmaru ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi faslil mudmar adapun mubtada yang zahir ataupun mubtada yang dhamir adalah ana dan teman-temannya yang 12 dhamir itu allati taqaddamat fi faslil mudmar yang telah lalu pada fasal tentang dhamir Wadzahiru qismani mubtada'un lahu khabarun wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masadda al-khabar. Kemudian jenis yang kedua dari mubtada adalah mubtada yang berupa isim zahir dan itu ada dua macam mubtada. Jadi mubtada yang berupa isim zahir ada dua macam. Macam yang pertama mubtadaun lahu khabar. Mubtada yang dia memiliki khabar Muhammadun alimun. Yang kedua mubtadaun lahu marfu'un sadda al khabar. Mubtada yang dia memiliki yang marfu' ya isim yang dirofakkan oleh mubtada yang dia menduduki posisi khobar mubtada yang memiliki isim yang dirofakkan olehnya yang dia menempati posisi khobar seperti apa? Maqaimun Az-Zaidani. Maqaimun Az-Zaidani. Mana mubtadanya? Qaimun. Maknya nafiyah. Qaimun mubtada. Az-Zaidani itu adalah isim yang dirofakan oleh mubtada oleh qaim. Dia sebagai fa'il tapi sadda masadal khabar. menduduki posisi khabar. Mubtada dengan isim yang marfu ini tercukupi sehingga nggak butuh kepada khabar. Fal awwalu nahu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasulullah. Contoh mubtada. Yang pertama yaitu mubtada yang lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar adalah Allahu Rabbuna. Coba a'ribu dia Rabb Allahu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi ad-dhamma ala akhirih. Rabbuna khabar. Apa yang merafakkan khabar? Mubtada. Wa alamat rafihi الضمة الظاهرة على آخره وهو رب مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه محمد رسول الله sama إعرابnya والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدمت عليه نفي أو استفهام نحو قائم زيد وما قائم الزيدان وهل مضروب العمران وما مضروب العمران yang kedua dari mubtada adalah mubtada yang dia memiliki isim yang dirofakkannya yang dia menduduki posisi khabar yaitu ismul fa'il isim fa'il yaitu mubtada yang berupa isim fa'il wasmul maf'ul ataupun mubtada yang berbentuk isim maf'ul idza taqaddama 'alaiha nafyun atau istifhamun tapi dengan syarat yaitu apabila dia didahului oleh nafi ataupun istifham ini ada syaratnya meskipun orang kufah membolehkan untuk tidak didahului oleh apa nafi dan istifham tapi yang lebih kuat insyaallah harus didahului oleh apa nafi ataupun istifham Contohnya imun zaidun. imun zaidun. I'rabnya ya, bagaimana? Hamzah hamzatul istifham. imun. mubtada marfu' bilibtida. wa alamat raf'i ad zahir ala akhiri Zaidun fa'il ya marfu' ya alamat raf'i ad-dhamma dhahira ala akhiri Wahua yasuddu masadda al-khabar. Dia menduduki posisi khabar. Boleh pula kalau dalam contoh ini dijadikan koin sebagai khabar muqaddam, zaidnya mubtada. ada pun setelahnya nggak bisa. Setelahnya ma qaimun az-zaidani. Irobnya sama ya dengan sebelumnya. Persis, cuma tanda irobnya berbeda. Ya. Alif niyabah anil dhamma annahu musanna. Wa hal madrubun al-amrani. Hal harfu istifham madrubun ya mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi ad-dhamma dhahiru ala akhirih al-amran naibul fa'il marfu' alamat rafi' al-alif niyabah an dhamma li annahu musanna ya ini nggak boleh dibalik ini ataupun tidak boleh yang kedua dijadikan sebagai mubtada muakhar karena tidak cocok antara mubtada dengan khobarnya dalam hal tasniyahnya. Wa ma mabrumun wa ma mabrubun al-amrani wa ma mabrubun al-amrani dan seterusnya. Tinggal dikiaskan. ولا يكون المبتدأ al إلا nakiratan illa bi hmm. Dan mubtada' tidak boleh dalam keadaan nakiroh kecuali dengan adanya sesuatu yang membolehkan datangnya dia nakiroh wal musawwirat kathirah dan yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakiroh itu banyak ya, di antaranya an yataqaddam ala nakirah nafyun au istifhamun ketika mubtada yang nakiroh ini didahului oleh nafi ataupun oleh istifham. Contohnya marojulun qaimun. Ya. Di sini dibolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah yaitu rajulun. Kenapa? Karena ada musawir. Apa musawirnya di sini? Hah? Nafi yaitu ma. marajulun qaimun. Ya. Tidak ada seorang yang berdiri. I'rabnya ya jelas ya. Ma harfu nafi rajulun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi' dhamma qaimun khabar. Wa hal rajulun jalisun. Wa hal rajulun jalisun. Juga sama. Di sini mubtada dalam keadaan nakirah ada musawifinya yaitu istifham. Wa qauluhu ta'ala a ilahun ma'allah. Ailahun Allah. Apakah ada ilah sembahan bersama Allah? Ini istifham ingkari. Di sini ada musawihnya, yaitu apa? Hamzah istifham. Ya. ya sebagian tidak mempersyaratkan adanya musawih. Yang penting apa syaratnya? Faedah katanya. Tapi lebih selamat kalau antum apa menetapi musawih musawih ini Wa minha an takuna mausufatan nahu wala 'abdun mu'minun khair. Ya. Kenapa sih nggak boleh mubtada itu dalam keadaan akhirah? Ya. Karena faedahnya nggak ada. ya nggak ada faedahnya. Rajulun qaimun, seorang laki-laki berdiri apa faedahnya? Ya kan? Sehingga harus nakirah ataupun ulama arifah harus ada bersamanya musawir. Kemudian musawir berikutnya adalah antakuna mausufatan nahu wala abdun mu'minun khair. Ya, musawir berikutnya yaitu agar mubtadanya disifati. Disifati dengan sifat. Contohnya wala abdun mu'minun khair. Ya, wala abdun mu'minun khair. Di sini abdun mubtada. Nakirah disifati dengan mukmin. Khair sebagai apa? Khabarnya. Wa minha an takuna mudhafatan nahu khamsu salawatin katabahunna Allah. Ya. Di antaranya agar mubtada yang nakira itu didhafahkan sehingga lebih khusus. Ya, meskipun nakira tapi lebih khusus, demikian juga ketika disifati lebih khusus. khamsu salawatin katabahunna Allah. Lima salat wajib katabahunna Allah. Lima salat Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa minha an yakuna al-khabaru barfan aw jaran wa majruran muqaddamaini 'ala an-nakirah nahu 'indaka rajulun wa fi dari imra'atun ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد وعلى أبصارهم غشاوة Di antaranya di antara musawih berikutnya bagi mubtada yang nakirah adalah agar khobarnya berupa vorof ataupun jar majrur. Dan khobar ini vorof ataupun jar majrur didahulukan dari mubtadanya yang nakirah. Contohnya indaka rojulun Enggak boleh dikatakan rojulun indak. Hmm. عندك رجل في الدار امرأة ونحو قوله ta'ala kemudian contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala waladaina mazidun ya waladaina mazid baraf ya wa ala absarihim ghishawah ghishawah sebagai apa mubtada wa khar nakirah kenapa boleh ada musawwir yaitu apa didahului oleh jar majrur ataupun khabar yang berupa jar wa majrur. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li nahu wa an tasumu khairul lakum ay saumukum khairul lakum. Dan terkadang mubtada itu berbentuk masdar muawwal yang ditakwil dari an bersama fi'ilnya. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Takdirnya saumukum khairul lakum. An harfu apa? Masdarin istiqbalin tasumu fi'lun mudhari'un mansub bi an mansubun bi an wa alamat nasbihi hafun nun li'annahu minal amthilah al khamsah ya an wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in mubtada khairun khabar marfu alamat rafi ma zahiru ala akhiri lakum jar majrur muta'alik bi khair takdirnya saumukum khairul lakum yes. Eh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ya, Irobnya jelas ya. ada yang sulit i'rabnya ya nggak mungkin jadi mutada. ya pada contoh ma qaimun az-zaidani kenapa nggak bisa dijadikan di situ qaimun sebagai apa khabar az-zaidani sebagai mutada gitu ya seperti pada contoh yang pertama kan bisa tuh ma qaimun zaidun bisa zaidun dijadikan sebagai apa mubtada qaimun sebagai khabar tapi pada contoh ma qaimun az-zaidani nggak bisa kenapa nanti kita menghobari yang mustana dan mufrad akhirnya kan Enggak boleh kan? Az-Zaidani qaimun. Salah, qaimani. Sehingga enggak boleh. Pada contoh ma Zaidun, ma qaimun Az-Zaidani dijadikan Az-Zaidani sebagai mubtada. Enggak boleh karena tidak sesuai dalam hal tasniahnya. Yusawir. Yusawir sawwaha yusawihu. Yang membolehkan. Yang membolehkan datangnya apa? mubtada dalam keadaan nakirah. Gimana Marwan? Apa ya? Yang awal. Apa yang tanyakan? Hah? Cara mengetahui bahwasanya di situ adalah mubtada gitu. Ya ketika ada an, ada an, masdariyah. Kemudian setelahnya ada khobar ataupun ada isinya marfu maka annya itu adalah mubtada yang awal dari an bersama fi'il yang setelahnya. Ya bisa kita contohkan contoh yang lain bisa nggak? Ayo. Bisa contohkan coba. Antah Antahfadhal Qur'ana khairun lakmin apa? apa? min naumik misalkan. Ya, di situ an mubtada kan. Takdirnya apa? Hifdzukal Qur'ana. Engkau menghafal Al-Qur'an itu lebih baik bagimu daripada kamu tidur. Bisa dikiaskan. Hmm. Anta jelisa misalkan amami kau duduk di depanku khair min ad, min anta jelisa khalfi misalkan. Berarti kan julus julusuka amami khair min julusi min julusika khalfi. Gimana, Fan? Ya. Jadi ditanyakan apa? Perlu di lagi lagi. Ya, tadi disebutkan bahwasanya mubtada ada dua macam. <clears throat> macam yang pertama adalah mubtada yang memiliki khobar. Ini yang paling banyak kalam-kalam Arab. Ya. Ya terkadang khabarnya dibuang, kadang disebutkan, tapi yang jelas yang paling sering adalah macam yang pertama ini. Mubtada yang memiliki khabar. Meskipun kadang khabarnya disebutkan, kadang tidak disebutkan. Ini yang kedua, mubtada yang memiliki isim yang dirofakkan oleh mubtada itu. Apakah sebagai fa'il ataupun sebagai naibul fa'il yang dia fa'il ataupun naibul fa'il itu menduduki posisi khobar. Maksudnya apa? Maksudnya dengan yang marfu ini mubtada tadi sudah tidak butuh lagi kepada khobar. Iya. bukan maknanya bahwasanya khobarnya dibuang kemudian dijadikan isim isim tadi yang marfu sebagai khobar bukan Ya, maksudnya sadda al khabar bahwasanya isim yang marfu tersebut mencukupi mubtada dari khabarnya, tidak lagi membuat mubtadanya butuh kepada khabar. ya terkadang yang marfu itu bohir seperti dalam contoh ini ya apa contohnya al qaimun zaidun ini kan bohir yang marfu'nya isim yang dirofakkan oleh mubtadanya kan isim wahir terkadang apa bomir seperti ucapannya penyair kholilayya mawafin bi'ahdi antuma kholilayya mawafin bi'ahdi antuma wahai dua temanku mawafin bi'ahdi antuma tidaklah ya kalian berdua memenuhi janjiku wafin di sini wafin kan sil sifail kan wafa yafi sifatnya wafin Mana sadda masadar khabarnya? Marfu yang menutupi posisi khabarnya antuma, bomir. Bisa juga. Bomir munfasil. Ya. Khalilayya mawafin bi'ahdi antuma. Ya. Yang lain? Ya, khobar pada asalnya nakirah Nanti belum masuk bahasanya ya. Ya. Terkadang ma'rifah juga. Seperti ad-dinu nasiha. Khobarnya mana? An-nasiha, ma'rifah. Ada faedahnya. Hasr diantaranya. Seperti al-kalam huwal lafzu. Itu juga apa? Khobarnya ma'rifah. Insyaallah nanti pada pembahasan sendiri tentang khobar. Ini masih membahas, tentang mubtada ya. Ya. Yang lain enggak ada? Mana paham? Cis. Ikhlas mana ikhlas? Sakit ya. Ikhlas selama enggak ada cek. Mana? Pulang kenapa? Sakit. Ya. Cukuplah sampai sini insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan khabar pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta Assalamualaikum.